Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. anna Muhammadan 'abduhu wa sallallahu alaihi wa alihi wa tasliman mazida amma Kita lanjutkan pembahasan berikutnya Nah, masih mengenai syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala mengenai pembatal keislaman yang kesembilan yaitu bahwasannya barang siapa yang berkeyakinan diperbolehkannya sebagian manusia keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberontak keluar tidak taat terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperbolehkannya al-Khadir keluar dari syariat Musa alaihissalam fahuwa kafir maka orang tersebut kafir nah jadi hati-hati ya karena syariat yang Allah Taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk apa untuk semua manusia kata Rasulullah wa bu'istu ilan nasi kafah wa bu'istu ilan nasi kafah atau dalam riwayat wa bu'istu ilan nasi ammah dan aku diutus untuk seluruh manusia tidak ada terkecualikan. Dalam artian orang-orang yang sebelum Rasulullah, ketika sudah datang Rasulullah, maka mereka wajib mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kisah siapa? Kisah Al-Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena kedua-duanya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedua-duanya al sahih adalah apa? Adalah nabi. Nabi Musa jelas nabi, Al-Khadir juga nabiyun minal anbiya. Nah, sehingga diberikan syariat tersendiri dan bahkan disebutkan nanti bahwasanya Khadir itu bukan termasuk umatnya Nabi Musa alaihissalam sehingga apa? Sehingga tidak wajib mengikuti Nabi Musa. Berbeda ya. Kalau sekarang ini nam tidak ada yang keluar dari jalur umatnya Rasulullah saw semuanya tetap sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib mengikuti syariatnya dan wajib berpegang teguh terhadap syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi kalau para nabi sebelum nabi kita, mereka diutus untuk masing-masing umat. Jadi, jadi Nabi Musa kepada umatnya, Nabi Musa sendiri, Kemudian Nabi Khadir juga kepada umat Nabi Khadir sendiri. Seperti itu. Sehingga tidak ada kewajiban Nabi Khadir untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Sebaliknya Nabi Musa juga tidak ada kewajiban untuk mengikuti enam syariatnya Nabi Khadir seperti itu. Enam. Adapun Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang diutus untuk siapa? Untuk seluruh manusia, termasuk lima perkara yang kata Rasulullah, "Uktitu khamsan lam yu'ta ahadun minat anbiya'i qabli." Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumku. Nah, di antaranya lima perkara tersebut wa bu'istu ilan nasi kafah. Wa bu'istu ilan nasi kafah itu. Dan aku diutus kepada seluruh manusia. Jadi setelah diutusnya Rasulullah Nah, setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada yang diperbolehkan untuk berontak atau keluar dari syariat Rasulullah SAW Kata beliau di sini, Naam. Amma khurujul Khadir an ta'ati Musa, kata beliau, adapun keluarnya Nabi Khadir dari ketaatan kepada Nabi Musa, dalam kisahnya, kisahnya bisa dilihat dalam surat apa? Al-Kahfi itu ya. Fali anna Musa lam yursal ilal Khadir. Karena Nabi Musa tidak diutus kepada Khadir. Berbeda ya. Masing-masing nabi sebelum Nabi kita Muhammad itu diutus kepada masing-masing umatnya, umatnya masing-masing, gitu ya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad untuk siapa? Untuk seluruh umat. Seluruh umat-umat yang Naam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dan bahkan kalau seandainya ada umat yang sebelum Rasulullah masih hidup, begitu datang Rasulullah Begitu datang utusan Rasulullah SAW wajib mengikuti syariat Rasulullah saw Perhatikan situ. Fali anna Musa lam yursal ilal Khadir. Dikarenakan Nabi Musa alaihissalam tidak diutus kepada Khadir. anna risalata Musa khasatun bi Bani Israel. Dikarenakan utusan Musa atau naam risalahnya Nabi Musa alaihissalam, maksudnya Nabi Musa itu diutus khusus kepada Bani Israel. Khusus kepada siapa? kepada Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idqala Musa liqawmihi, ya qawmi, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum." Kata Allah Ta'ala ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kenapa kalian menggangguku? Eh, sungguh kalian sudah tahu bahasanya aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian." Farisalatu Musa alaihissalam li Bani Israel. Maka risalah Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Ma ya'amatul jami'in nas. Jadi utusan Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam diutus tidak umum kepada seluruh manusia. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan Nabi kita Muhammad. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus kepada ila jami'in nasi kafah kepada seluruh manusia sehingga nam sehingga antara Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad berbeda dari sisi ini diantaranya. falidalika oleh karena itu Al Khadir karena ala ibadat ibadatinillah Dia berada di atas apa? Beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqtalafal ulama fil Khadir. Dan para ulama berselisih tentang masalah Khadir ini. Hal huwa nabiyun aw rajulun saleh? Khadir ini nabi atau rajulun saleh? ala qaulain menjadi perselisihannya dua pendapat. Namun yang dikuatkan para ulama, dia termasuk nabiyun minal anbiya ya. Dia termasuk nabiyun minal anbiya. Naam. Mafhum insyaallah seperti itu. Kata beliau al-qaul awal, ucapan yang pertama annahu nabiyun. Bahwasanya Khadir itu adalah nabi li'annahu amila asya'a la takunu illa mu'jizat dikarenakan dia melakukan beberapa perkara kisahnya bisa dilihat di surat al-kahfi itu nah yang mana perkara-perkara tersebut yang dilakukan oleh Khidir tidak terjadi kecuali itu adalah mukjizat perkara-perkara yang Allah taala berikan nah berupa keajaiban-keajaiban yang diberikan kepada Khidir tersebut misal Naam kharaqahu lis atau kharquhu lis ketika Nabi Khadir apa melubangi perahu atau kapal itu. Nah, tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar apa? Agar tidak didolimi oleh raja yang menghadang di, menghadang di depannya. Wa kana wara'ahu eh, malikan, ya kan? Wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safanatin ghasba. Itu. Nah. Dan di depannya itu ada raja. Wara'ahu maknanya adalah amamahu. Nah, wa kana wara'ahum eh amamahum. Karena terkadang waraah itu maknanya amanah. Paham? Tidak selamanya waro'ah itu di belakang. Terkadang waro'ah maknanya amama. Bisa. Nah, buktinya ayat ini tadi. Yang namanya raja menghadang itu di belakang atau di depan? Yang namanya menghadang itu. Gak mungkin menghadang di belakang. Tapi maknanya adalah wakana waro'ahum ay amamahum. Malikun. Ya, seorang raja yang menghadang mengambil secara paksa. Nah, mengambil secara paksa sehingga sama Nabi Khadir apa? Dilubangi tadi itu. Wa mislu dzabhu dzabhu na'am dzabhuhu alwalad. Seperti contohnya dia juga menyembelih seorang anak. Dikhawatirkan kalau besar nanti durhaka dengan kedua orang tuanya. Nam, tahu semuanya karena itu adalah wahyu yang Allah Taala berikan kepadanya. Wa mislu iqamatihi al-jidar alladhi yuridu an yanqadha. Dan juga seperti ketika Nabi Khadir ini menegakkan tembok yang hendak apa? Hendak roboh. Hadi umurun mu'jizatun. Ini adalah perkara-perkara yang mukjizat. Mukjizat dalam artian tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. nama li'annaha mabniyatun 'ala asya'in mughayyabah. Karena itu semua dibangun di atas perkara yang apa? Yang tersembunyi. Nabi Musa tahu enggak waktu itu? Tidak tahu, bertanya terus kan? Nah, sehingga Nabi Khadir mengatakan, inna kalam tastati' maanya sabara." Kamu tidak akan mampu bersamaku, tidak akan sabar bersamaku. Nah, tetapi tetap bersama beliau. Nah, dan ilmunya yang diberikan kepada Khadir alaihissalam itu berbeda dengan yang diberikan Nabi Musa. Tapi kedua-duanya kita katakan apa? Nabiun min anbiya min nam anbiya ilahi jalla wa ala. Jangan sampai kita merendahkan masing-masing keduanya. Masing-masing adalah nabi yang Allah Taala berikan wahyu kepada masing-masing. Barakallahu fikum seperti itu. Wal mu'jizatu la takunu ila nabi. Sedangkan mukjizat perkara-perkara yang Naam yang tidak bisa dilakukan manusia dalam artian yang keluar dari kebiasaan itu. nanti tidak terjadi kecuali pada nabi. Nah, mengatai perkara yang gaib, ya kan? Mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi tapi dia tahu. Dari mana ini semuanya? Dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi tersebut. Wa aslu qissati Musa ma'al Khadir dan pada asalnya kisahnya Nabi Musa bersama Khadir anna Musa alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi Musa alaihi salam khotbah suatu ketika berkhutbah fi Bani Israel di hadapan Bani Israel. Fasa'aluh kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, "Hal hunaka a'laminhu?" apakah di sana masih ada orang yang lebih lebih berilmu daripada Nabi Musa? Faqala la. Karena sepengetahuan Nabi Musa nggak ada gitu loh ya. Nabi Musa mengatakan tidak ada. Naam. Fa auhallahu ilaihi anna hunaka 'abdan fi ardi kadza wa kadza 'indahu min al-'ilmi ma laysa 'indak. Ah. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan tidak ada yang lebih berilmu daripada aku, nah mafhumnya seperti itu. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa menunjukkan bahwasanya di sana ada seorang hamba nam di bumi ini dan ini. Nah, maksudnya tidak di bumi Nabi Musa ya. Nah, kemudian apa? Indahu minal ilm. Di sana orang itu memiliki ilmu yang apa? Malaysa indat. Ilmu tersebut tidak ada pada sisi ini Paham maksudnya? Jadi di sana itu ternyata ada orang yang memiliki ilmu selain Nabi Musa alaihissalam. Yang ilmu itu tidak ada pada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Khadir nanti. Nah, Fatahaba Musa alaihi salatu wassalam ila hadzal rajul. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pergi menuju ke arah laki-laki ini yatlubu dzalikal ilm, ingin meminta ilmu tersebut. Ilmu apa sih sebenarnya? Ilmu apa yang dimiliki orang tersebut sehingga aku tidak memilikinya? Nah, Nabi Musa pergi. Allah Ta'ala, "Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Ketika Nabi Musa berkata kepada seorang pemuda, "Aku akan hendak senantiasa terus-menerus hingga sampai pada tempat pertemuan dua dua laut. Nah, kemudian apa? Terjadilah apa yang terjadi dalam artian ketemu ya, sampai pada tempat tersebut. Safar, kemudian Nabi Musa safar. Falamma balagha majma' bainihima Kemudian ketika sampai kedua-duanya sampai pada tempat pertemuan antara keduanya ila akhirih bisa dilihat dalam surah Al-Kahfi itu ya ceritanya kisahnya fawajada abdan min ibadina kemudian mendapatkan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan seorang hamba min ibadina dari kalangan hamba-hamba kami atainahu rahmatan min indina dan aku beri kepada dia rahmat dari sisi kami wa 'allamnahu min ladunna ilma dan aku ajari seorang hamba tersebut apa ilmu dari sisiku. Nah, ini dalil yang sangat kuat bahwasanya bahwasanya Nabi Khadir juga diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu tersendiri. Nah, tapi perlu diingat, ucapan wa'allamnahu min ladunna ilma dan kami beri enam seorang hamba tersebut dari Nabi Khadir alaihissalam ilmu dari sisi kami ini jangan sampai dijadikan ilmu laduni sebagaimana kita sering dengar orang-orang sufi eh, orang-orang eh, sufi yang mereka punya keyakinan akidahnya sudah ittihadiyah atau al-hululiyah nah naudzubillah ya mereka mengatakan bahwasanya aku tadi malam mimpi Aku atau tadi malam aku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung katanya. Bayangkan itu. Berani-beraninya ngomong seperti itu ya. Karena mereka keyakinannya apa? Keyakinan mereka yang i'tiqadi, yang mereka sudah benar-benar parah, mereka meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk. Menyatu dengan apa? Dengan makhluk. Makhluk itu ya Allah. Itu itihad dia. Nah, paham hati-hati ini ya. Jadi mengatakan makhluk itu adalah Allah gitu. itu. Itu itihadiyah. Kemudian mereka juga memiliki keyakinan apa? Al-Hululiyah. Al-Hululiyah ini mengatakan Allah Ta'ala itu berada di dalam makhluk itu. Berada di dalam makhluk itu. Nah, seperti itu. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Nah, itu adalah kelompok-kelompok sufiyah yang mereka berusaha untuk mengelabui manusia mengatakan tadi malam aku bermimpi dapat wahyu dari Allah Ta'ala suruh membongkar kuburan si fulan katanya kuburan tersebut ada banyak barokahnya katanya contoh seperti itu nah, ilmu apa namanya ilmu laduni katanya Nauzubillah ya. Naam. Kemudian berikutnya qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma ulim rusyda? Kemudian Nabi Musa berkata pada orang tersebut, "Apakah aku boleh mengikuti engkau eh, dengan catatan engkau mengajari aku dari apa-apa yang engkau telah diajari berupa petunjuk?" Ya, Nabi Musa kepengen ya, kepengen belajar dan mendapatkan ilmu yang ada pada orang tersebut. Ila akhir kisah sampai pada akhir kisahnya. Allati dzakarahu Allah fi suratul Kahfi yang Allah Taala telah menyebutkan pada surat Al-Kahfi. Jadi ini juga termasuk dalil bahwasanya kita tidak boleh sombong, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa yang paling berilmu, paling nomor satu, yang lainnya semuanya bodoh, yang lain semuanya tidak punya ilmu, jangan seperti itu. Karena apa? Karena ternyata walaupun kita tidak tahu, ternyata di sana ada yang lebih berilmu banyak. Harus kita merasakan seperti itu. Jangan karena kita sudah belajar lama, 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun, kemudian meremehkan yang lainnya, jangan. Itu tidak diperbolehkan. Itu namanya nanti dikhawatirkan terjatuh dalam al-kibr. Paham? Radul haq wa ghamtun nas. Meremehkan manusia dan menolak kebenaran, jangan. Tapi kita yakini bahwasanya apa? Bahwasanya ilmu yang diberikan kepada kita ini atau masa-masa orang itu adalah keutamaan yang Allah Taala kehendaki. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dhul fadlil 'azim. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dan Allah Ta'ala swt wa atau keutamaan itu hanyalah atau Allah Ta'ala memiliki keutamaan yang sangat besar seperti itu. Kemudian juga kita sandarkan kepada firman Allah Ta'ala wa ma itu minal ilmi illa qalila dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Kemudian juga kita sandarkan kepada firman Allah Ta'ala Naam wa fawqa kulli ilmin alim dan di atasnya orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Jadi kita jangan merasa yang paling nomor satu. Dalam artian yang lainnya semuanya rendah, yang lainnya semuanya tidak berilmu. Kita ini loh yang paling berilmu. Kalian tuh baru-baru belajar kemarin. Jangan seperti itu. Tapi kita dituntut untuk tawaduk merendahkan diri kepada eh, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di hadapan manusia. Ma tawaduk ahadulillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawaduk merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Barakallahu fikum seperti itu. Kita kembali kepada pembahasan kata beliau, "Fal Khadir" maka Nabi Khadir, "ma huwa min ummati Musa." Perhatikan ini. Nabi Khadir itu bukan termasuk umatnya Nabi Musa. Liana Musa lam yub'ats ilan nasi kafah. Karena Nabi Musa tidak diutus kepada seluruh manusia. Paham ya? Nabi Musa tidak diutus kepada seluruh manusia. Falidalika oleh karena itu wasi'ul khuruj. Oleh karena itu diperbolehkan. Paham ya? Diperbolehkan Nabi Khadir itu keluar dari syariat Nabi Musa. Tidak harus taat kepada Nabi Musa karena apa? Karena Nabi Khadir juga nabi yang diutus pada umatnya tersendiri. Nabi Musa juga nabi yang diutus pada umatnya tersendiri. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa tadi? diutus kepada seluruh manusia. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar atau menentang atau menyelisih daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, paham ya? Seperti itu. Kemudian kata beliau, "Amma Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna mab'utsun ila nasi kaffah." Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya dia diutus kepada seluruh manusia. Fala yasawu hadan al-khuruj an syari'atihi. Maka tidak diperbolehkan seorang pun untuk keluar dari syariatnya. Wa hadza fihi raddun ala sufiyyah, Maka di dalam ucapan ini ada bantahan terhadap orang-orang sufiyyah alladzina amun yang mereka beranggapan atau mereka menyangka annahum yusallun ay annahum yasiluna ila halatin laysu bihajatin ila tiba'ir rusul. Hati-hati ini. Ini bantahan terhadap orang-orang sufiah yang mereka beranggapan bahwasannya mereka itu akan sampai kepada puncak tingkatan atau keadaan yang mereka apa? Gak butuh lagi mengikuti Rasul. Paham ya? Ini termasuk aliran sesat. Mereka punya keyakinan kalau sudah belajar sekian, sekian, sekian dengan syekhnya, dengan sayyidnya, atau dengan kiainya contohnya. Nanti kalau sudah sampai tingkatan tinggi nggak perlu belajar lagi. Nggak usah sholat katanya nggak perlu sholat, nggak perlu, perlu puasa, nggak perlu zakat, sakatat minhu takalif katanya. Sudah hilang jatuh darinya pembebanan syariat ini. Ini keliru besar ya. Jadi sekarang perlu diketahui di Indonesia ini ada kelompok sesat yang yang menamakan dirinya dengan apa? Dengan Gavatar. Nah, Gavatar ini gerakan Fajar Nusantara. Nah, ini mereka mereka memiliki teori-teori teori-teori dan juga pelajaran-pelajaran yang sangat berbahaya mengatakan bahwasanya apa? akan datang nabi nanti setelah Nabi Muhammad itu. pahami ini? Kelompok sesat ini mengatakan akan datang nabi setelah Nabi Muhammad saw dengan membawa syariat yang baru. Jadi selama sekarang ini mulai dari sekarang ini setelah tahu dan paham dengan syariat ini kata mereka, kalian tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib haji. Pokoknya kalian berbuat sesuai sesuai terserah kehendak kalian hingga datang nabi yang baru katanya. Itu bayangkan tuh, itu aliran sesat ya. Dan bahkan sampai sekarang, nah alhamdulillah negara ini masih istilahnya dalam artian ada di antara mereka polisi-polisi atau tentara-tentara yang nah mengurusi itu dalam artian mencari dan juga mau menangkap orang-orang tersebut. Nah, gerakan Fajar Nusantara ini mengatakan bahwasanya tanah Jawa ini katanya akan hancur tenggelam ditenggelamkan oleh air katanya. Kemudian akan muncul nabi yang baru. Nah, selama kita nunggu muncul Nabi yang baru ini. Nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat, nggak usah beribadah. Udah, terserah apa yang kalian inginkan. Kita ini masa-masa yang apa? Luang atau katanya mereka seperti itu. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Nah, kata beliau perhatikan. Wa annahum ya'khuduna anillahi mubasharatan ini. Ilmu laduni katanya. Dan bahwasanya mereka orang sufia ini. Mereka mengambil ilmu dari Allah Ta'ala langsung. Bayangkan tuh. Nah, ini termasuk akidah yang sesat. Jadi mereka memiliki tingkatan yang namanya apa? Ma'rifah. Kata mereka kalau sudah sampai tingkatan ma'rifah ini, mengetahui hakikat sesuatu ini, kata mereka apa? La yu'mar wa la yunha. Apa artinya? Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Bebas mau berbuat terserah. Nah, terserah mau berbuat terserah kamu sudah jadi wali katanya. Nah, dari suatu ketika ada kisah ya. Nah, ada kisah jadi sayyidnya mereka, eh, syekhnya mereka karena tingkatannya sudah sampai tinggi, nah tidak pernah sholat jamaah dia. Jadi murid-muridnya semuanya sholat jamaah terus orang sufi ini murid-muridnya sholat jamaah di masjid, jamaah di masjid. Nah, akhirnya muridnya tanya, mana sih syekh kita ini? Guru kita mana ini? Kok nggak pernah kelihatan? Nah, suatu ketika ditanya, wahai syekh, ya syekh, enak anta? Di, di mana kamu ya syekh? Kok nggak pernah kelihatan sholatnya? Kata, nah, kata syekh tersebut, kalau seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu, nah, misalnya kalian itu akan menangis atau kalian itu akan tertawa seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan apa? Kalian tidak tahu sebenarnya anak itu tiap harinya solatnya di Mekah. Jadi terbang dibantu jin kata mereka. Seperti itu. Itu kelompok-kelompok sesat akhirnya menghayal-hayal hingga hingga dibantu oleh syaitan seperti itu. Wala yakhuduna an rasul. Mereka sudah tidak ngambil lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngambilnya dari apa? Dari iblis, syaitan dari itu. Nauzubillah ya. Dikit lagi. Wa yaqulun dan mereka mengatakan innar rasulah bahwasanya para rasul inna huwa awam Kurang ajar banget ini ya orang ini. Katanya para rasul itu untuk orang-orang awam saja katanya. Amal khawas, ada orang-orang yang dah khusus seperti kita-kita ini kata mereka. Para wali seperti kita ini yang pakainya compang samping, nggak pakai alas kaki, nggak pernah mandi, bertapa di pinggir sungai katanya. Nah, ini ini mereka ya. Fala yahtajuna ila rasul katanya. Kita nggak perlu lagi, mereka tidak perlu dengan para rasul dah. Duduk aja duduk tenang di situ. Nah, menjaga sungai. Nah, naudzubillah ya li'annahum ya'rifuna Allah wa yasiluna ila Allah katanya. Wa yakhuduna 'anillahi mubasyaratan katanya. Karena sesungguhnya mereka, para-para wali yang mereka anggap itu mereka itu mengenal Allah dan mereka itu sampai kepada Allah dan mereka itu mengambil ilmu dari Allah mubasyaratan secara langsung. Bayangkan. Kalau kita perhatikan ya, na'am barakallahu fikum, coba kita perhatikan baik-baik. Ucapan mereka mengatakan bahwasanya mereka mengambil ilmu langsung dari Allah taala mubah syaratan berarti mereka menandingi siapa? menandingi Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu langsung atau melalui perantara? Hmm? Melalui perantara, melalui perantara, malaikat Jibril. Nah, ini kok langsung, katanya, langsung katanya. Kami mengambil langsung, mutawatir, langsung dari Allah Taala. Hadatsani Rabbi katanya. Nah, an nafsi. Ya. Eh, telah menceritakan kepadaku rapuh dari diriku. Eh, nah, atau hadatsani nafsi an Rabbi telah menceritakan diriku dari Rabbku. Seperti itu, ilmu laduni kata mereka. Nauzubillah ya. ya. Hadza ma alaihi ghulatus sufiyah. Inilah keadaan yang berada di atasnya orang-orang sufiyah yang hulu. Annahum yasiluna ila halatin bahwasanya mereka itu sampai ke tingkatan puncak atau keadaan yastaghnuna anil rasul sampai keadaan yang mereka tidak butuh lagi kepada Rasulullah saw. alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah kita banyak-banyak bersyukur diselamatkan dari jaringan-jaringan perangkap-perangkap orang-orang seperti ini. Kita selamatkan dan kita mengenal sunnah, mengenal ajaran yang benar. Kasihan mereka itu ya. Nauzubillah. Ditipu. Wa yakhrujuna an syari'atihi akhirnya mereka keluar. Akhirnya mereka keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika la yusallun wa la yasumun wa la yahujjun wa la ya'maluna bima ja'a bihi rasul Perhatikan. Oleh karena itu, karena sudah tingkatnya tinggi sampai tingkatan yang menurut mereka ada tingkat yang tidak butuh lagi kepada Rasul. Mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak mengamalkan apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Udah selesai menurut mereka. li'anahum khawas. li'anahum apa? Khawas. Karena mereka adalah orang-orang yang khusus. Langsung kalau anak itu mau ambil ilmu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, baca dengan dengan kalam yang utam tam Kalam yang diutam-tam itu kalam yang dikomat-kamitkan itu. Enggak dipahami apa maknanya, pokoknya sudah tiba-tiba sampai kepada Allah taala gitu. itu. Nauzubillah ya. Kadzab ya, pendusta mereka itu. Ya Yaqulun, mereka mengatakan, "Mana nabi bihajahina rasul?" Kami enggak perlu lagi. Kami enggak butuh lagi dengan dengan rasul katanya. Nah wasalna ila Allah. Bagaimana wong kami ini langsung sampai kepada Allah kok melalui rasul lagi katanya. Kami itu sudah enggak butuh dengan rasul lagi. Kami itu langsung sampai kepada Allah katanya. Nah, Nauzubillah ya. Allah musta'an, Allah musta'an. Nas'allah al-afiyah kata beliau. Syekh Shalal Fauzan berdoa, Nas'allah al-afiyah. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan dari penyakit atau syubhat yang seperti ini. Hada qasdus syekh. Inilah tujuan syekh min dzikri hadil masalah untuk menyebutkan permasalahan ini, hada raddun ala sufiyah. Ini bantahan terhadap orang-orang sufiyah alladzina yaz'amun yang mereka beranggapan atau mereka ber pendapat annahum yas'aluhumul khuruj an syariati Muhammadin li'annahum laysu bihajah ilaih karena mereka memperbolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad dikarenakan mereka sudah tidak butuh lagi kepadanya. Barakallahu fikum. Khulasah inti daripada pembatal keislaman yang kesembilan ini adalah apa? adalah syubhat mereka atau keyakinan mereka bahwasanya diperbolehkannya kita keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana diperbolehkannya Khadir keluar dari syariat Musa itu adalah ucapan yang dusta, ucapan yang kadzab, ucapan yang bisa menghantarkan atau keyakinan yang bisa menghantar kepada kekufuran naudzubillah min dzalik nasallaha jalla wa ala bimanni wa karami an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batal subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta فاستغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين